Dikeluarkan catatan kebaikannya cuma tulisan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Saya katakan cuma karena catatannya kecil. Disebut dengan bitok. Satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah dan Rasulullah. Fayaqulu ahdiru. Maka dikatakan bawa kemari catatan itu.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 Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Qal wa qawluhu yuzanu fihi al wa syar. Ditimbang kebaikan dan kejelekan, yang ditimbang al-hasanatu wa sayyiat Qaluhu lahu kifatani wa lahu lisan. Lahu kifatan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Tudaul hasanat fi kifah wasayyat fi kifah.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 Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa